Dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang kejadian peristiwa Banu Quraidah yang membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin untuk lakukan gencatan senjata. Setelah mereka membatalkan lalu kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril Alaihissalam untuk memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum mukminin para sahabat untuk segera mendatangi mereka. Dan telah kita jelaskan peristiwa yang terjadi dari perselisihan para sahabat dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala eh, dalam memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam la yusalliyanna ahdukum illa fi bani quraidah jangan salah seorang kalian mengerjakan salat asar la yusalliyanna ahdukum al-asra illa fi bani quraidah jangan salah seorang kalian mengerjakan salatul asar kecuali di Banu Quraidah maka berselisihlah para sahabat di antara mereka ada yang memahami bahawa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat pada waktunya dan beliau memaksudkan agar kita bersegera tidak memperlambat untuk segera mendatangi Banu Quraizah namun waktu salat telah tiba maka mereka harus mengerjakan salat pada waktunya dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh al hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala lalu berkata al hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wa a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ar rayata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bendera untuk memimpin pasukan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang kita ketahui dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan maka ada bendera yang dibawa oleh pimpinannya untuk mengatur pasukan wastakhlafa 'ala al-Madinati ibn Ummi Maktum dan beliau mengangkat di Madinah untuk menjadi pengganti beliau alaihi salatu wassalam kepada Ibnu Ummi Maktum wa nazala husuna Bani Quraidah lalu kemudian beliau pun uh, mendatangi benteng Bani Quraidah beliau ikut serta dalam peristiwa tersebut وحصرهم خمسا وعشرين ليلة lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat mengepung Banu Quraidah selama 25 malam 25 malam tidak ada perlawanan dari Banu Quraidah mereka hanya bisa bersembunyi di dalam benteng-benteng mereka dalam keadaan para sahabat di luar benteng terus mengawasi, mengepung Banu Quraidah. Kapan-kapan mereka membuka benteng dan kapan mereka keluar maka mereka segera diperangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa Jibril alaihissalam telah mengatakan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, bahwa saya terlebih dahulu mendatangi mereka sebelum kaum mukminin wa udkhilu fi qulubihimur dan aku akan memasukkan perasaan takut ke dalam hati-hati mereka. Jadi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tiba di Banu Quraidah mereka sudah tidak ada yang berani keluar dari benteng mereka tersebut. Mereka sudah mempersiapkan di dalam benteng itu untuk tinggal dalam waktu yang lama, menyiapkan makanan, bahkan persenjataan mereka lengkap, lebih lengkap dari persenjataan para sahabat. Namun mereka telah diliputi rasa ketakutan. Selama 25 malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengepung mereka. Dan eh, masa ini 25 malam ini ini adalah merupakan masa ketika orang-orang musyrikin mereka e, bertahan selama waktu tersebut pada saat mereka hendak mengepung kota Madinah. Pada saat mereka hendak memerangi kaum mukminin dan memasuki kota Madinah, lalu mereka terhalang dengan adanya parit dalam peristiwa perang Ahzab. Mereka sempat berkemah selama kurang lebih masa ini 25 malam ini. Jadi seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, hendak membalas perbuatan mereka yang uh, melakukan pengempungan pengempungan selama masa tersebut. Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selama itu mereka tidak melakukan perlawanan وعرض عليهم سيدهم كعب ابن أسد ثلاثة خصال lalu kemudian pemimpin mereka pemimpin Banu Quraidah yang bernama Ka'ab bin Asad menawarkan kepada penduduknya kepada rakyatnya tiga hal karena melihat 25 malam yang berlangsung para sahabat tidak juga meninggalkan tempatnya mereka terus melakukan pengepungan subhanallah ini menunjukkan tawakalnya para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi ala kadarnya dengan kondisi mereka yang serba kekurangan namun yang besar dalam jiwa mereka adalah keimanan dan rasa keyakinan akan mendapatkan kemuliaan dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Padahal mereka baru saja meninggalkan menyelesaikan perang Ahzab. Lalu mereka berangkat lagi kepada Quraidah melakukan pengumpungan-pengumpungan selama ini 25 malam. Semangat para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, jiwa kepahlawanan kepahlawanan mereka semangat mereka dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Akhirnya Ka'ab bin Asad memberi salah satu dari tiga pilihan kepada rakyatnya. Yang mana yang mereka pilih? Yang pertama, imma ayyuslimu wa yadkhulu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dini. Pilihan yang pertama, mereka semua masuk Islam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu bahkan disebutkan Ka'ab bin Asad mengatakan, "Bukankah kalian benar-benar mengetahui bahwa dia adalah Rasulullah?" Bahwa dia adalah Rasulullah. Jadi Yahudi benar-benar mengetahui dan meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum mereka mengenal Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai rasul seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri itu keadaan mereka namun penyakit hasad dan bagi yang menyebabkan mereka enggan untuk mengikuti Rasul yang terakhir Rasulullah alaihi salatu wasallam, bukan dari kalangan Bani Israel maka Ka'ab bin Asad beri pilihan. Kita semua masuk Islam. Mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu kalau masuk Islam aman. Jiwa-jiwa mereka tidak akan ditumpahkan, harta-harta mereka selamat. Tidak akan dijadikan sebagai harta rampasan perang. Anak-anak mereka, wanita-wanita mereka tidak akan dijadikan sebagai budak. Aman. Ini pilihan pertama. Tapi mereka menolak pilihan ini. Lihat sikap keras kekufuran yang ada pada diri orang-orang Yahudi. Padahal mereka ini dalam kondisi dalam kondisi genting. Ya seharusnya kan ya sudah kita pilih pilihan ini saja. Sudah dalam kondisi dikepung tidak mampu berbuat apa-apa. Namun mereka menolak. Yang kedua, wa imma ayyaktulu darariyahum wa yakhruju jaraid. Pilihan yang kedua, mereka membunuh keturunan-keturunan mereka, anak-anak, wanita, dibunuh semuanya. Jadi tidak ada yang tinggal kecuali laki-laki yang siap tempur wa yakhruju jara'id lalu mereka keluar jara'id artinya tidak membawa harta tidak membawa perhiasan ya intinya siap mati sudah mengapa mereka hendak membunuh anak dan wanita-wanita mereka tujuannya kalau mereka kalah anak dan wanita-wanita mereka tidak dijadikan sebagai tawanan akhirnya mereka merasa hina pula jadi kalau ingin mati-matian sudah kita bunuh dulu semua anak-anak bunuh seluruh para wanita dibunuh agar tidak ada yang menjadi tawanan baru mereka keluar perang sampai titik darah yang terakhir fayuqatilu hatta yuqtalu an akhirihim lalu mereka berperang hingga mereka terbunuh seluruhnya au yakhlusu atau sebaliknya mereka menang ya fayusibu ba'du ala walada wan nisa kalau ternyata mereka menang nah, mereka mengalahkan kaum muslimin kan dapat wanita baru dapat anak-anak baru menjadi pengganti dari anak-anak dan wanita yang telah mereka bunuh ini orang-orang Yahudi nggak punya akal ya anak sendiri mau dibunuh wanita-wanita istri-istri sendiri mau dibunuh ini pilihan yang kedua mereka juga menolak yang ketiga wa imma ayyahjumu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yawma saddin atau mereka menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tepat pada hari Sabtu Kenapa kok hari Sabtu? Hina ya'manul muslimuna syarrahum. Yaitu tatkala kaum muslimin merasa aman dari kejahatan mereka. Karena kaum muslimin mengetahui orang-orang Yahudi ini mengagungkan hari Sabtu. Tidak mungkin mereka akan menyerang kaum muslim di hari Sabtu. Jadi itu saat-saat lengahnya kaum muslimin di hari Sabtu tidak mungkin orang Yahudi akan menyerang. Nah, maunya mereka bangsa Yahudi ini melanggar hari kehormatan mereka, melanggar hari raya mereka, memerangi kaum muslimin pada hari Sabtu. Di saat kaum muslimin lengah. Fa'abau alaihi wahidatan minhunna. Namun mereka menolak ketiga usulan ini. Tidak ada satupun yang diterima. Sudah dalam kondisi ketakutan. وكان قد دخل معهن في الحصن حي حيي بن أخطب حيي بن أخطب dan termasuk yang masuk ke dalam benteng mereka bersama dengan Banu Quraidah adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini dari Yahudi Banu Nadir. Dari Yahudi Banu An-Nadir. Huyai bin Akhtab inilah yang memprovokasi Ka'ab bin Asad untuk membatalkan perjanjian perdamaian bersama kaum muslimin. Dan waktu itu dia telah berjanji berjanji kepada Ka'ab bin Asad bahwa uh, dia akan ikut bersama Banu Quraidah dalam suka dan duka. Ya. Dia akan bersama dan dia menepati janjinya. Makanya dia termasuk yang ada di dalam benteng tersebut Nah Huyai bin Akhtab ini anaknya yang bernama Sofiyah yang menjadi tawanan kaum muslimin menjadi budak kaum muslimin ketika itu lalu kemudian dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun menikahi Sofia Sofia bintu Hayai radhiyallahu anha maka yang termasuk bersama Banu Quraita dalam benteng tersebut adalah Huyai bin Akhtab hinam sarafat Quraisy ketika Quraisy telah menarik pasukan setelah mereka tidak berhasil untuk memasuki kota Madinah mereka pulang dengan tangan hampa mereka tidak mendapatkan apapun maka Huyai bin Akhtab yang telah ditinggal oleh pasukan Quraisy dan tidak berhasil untuk memasuki kota Madinah, maka Huyai bin Akhtab bergabung bersama dengan Banu Quraidah. Li'annahu qad kana a'tahum ahdan bidzalik karena Huyai bin Akhtab ini sudah memberi janji kepada Ka'ab bin Asad untuk bersama mereka. Hina hatta naqadul ahda hingga mereka membatalkan perjanjian damai tersebut. Nah, وجعلوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسمعون أصحابه ذلك pada saat mereka membatalkan perjanjian damai itu perjanjian perdamaian gencatan senjata bersama kaum muslimin mereka membatalkannya maka mereka mulai mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mereka memperdengarkan celaan mereka kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, ini di awal-awal ketika mereka membatalkan perjanjian Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu khatibahum. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam ingin berdialog dengan mereka. Apa yang menyebabkan mereka membatalkan perjanjian damai itu? Ya, sementara dalam kondisi kaum muslimin juga genting ketika itu, dikepung oleh orang-orang musyrikin yang datang dari Quraisy. Faqala lahu Ali radhiyallahu an maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya la taqrub minhum ya Rasulullah jangan engkau mendekati mereka wahai Rasulullah khasyata yasma'a minhum syai'a khawatir jangan sampai Rasulullah mendengarkan sesuatu dari mereka yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya marah kepada mereka dari cercaan dan celaan mereka jangan engkau mendekat wahai Rasulullah Faqala maka Nabi mengatakan lau qad ra'auni lam yaqulu syai'an. Kata Nabi, kalau seandainya mereka melihat aku, niscaya mereka tidak akan mampu berkata apa-apa. Mereka tidak akan bisa mengeluarkan celaan dan cercaan. Falamma ra'ahu lam yastati' ahadun minhum an yatakallama bi syai'. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat Rasulullah, maka tidak seorang pun dari mereka mampu mengucapkan sepatah kata pun tidak ada satupun yang mampu berkata-kata benar kata Nabi alaihi assalatu wassalam ثم بعث صلى الله عليه وسلم إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر الأوسي lalu kemudian setelah itu akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan ya diupayakan ada dialog Rasulullah mengirim Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir al-Ausi. Wakan khulafa al-Aus. Mereka ini yaitu Yahudi dari kalangan Banu Quraidah mereka dikenal sebagai sekutu kabilah Al-Aus. Sementara Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir ini dari kabilah Al-Aus. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Lubabah untuk berdialog dengan mereka. Apa sih yang mereka inginkan itu? Apa yang mereka inginkan? Nah, karena adanya hubungan antara Banu Quraidah dengan suku Aus, mereka dahulu bersekutu. Falamma ra'awhu qamu fi wajhihi yabkun. Ketika Abu Lubabah datang mendatangi mereka, maka mereka melihat Abu Lubabah, maka mereka pun berdiri di hadapan Abu Lubabah dalam keadaan mereka menangis. Rijaluhum wa nisa'uhum, laki-laki, perempuan sama. Semuanya menangis di hadapan Abu Lubabah. Itu yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Menyerang kaum muslimin gak bisa. Mereka hanya bisa menangis dalam pengepungan itu. Waqalu dan mereka mengatakan ya Abu Lubabah, kaifa tara lana? Wahai Abu Lubabah, kaifa tara lana? Maksudnya apa solusinya untuk kami ini? Apa sebaiknya yang kami lakukan? Ya, kalau kami menyerahkan diri kira-kira apa yang terjadi untuk kami? Ananzilu ala hukmi Muhammad, apakah kami harus tunduk kepada hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qala kata Abu Lubabah, "Na'am, iya." Wa asyara biyadihi ila halqihi. Sambil dia mengisyaratkan ke lehernya, tangannya itu diisyaratkan ke lehernya. Yakni annahu dzabah. Yang dimaksud sembelih. Maksudnya kalau kalian tunduk kalau kalian menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akibatnya ini <laughs> ah, dipenggal kalian, sembelih kalian. Nah, seharusnya Abu Lubabah tidak mengucapkan itu, jangan. Ya. Itu kan berarti mengabarkan kepada mereka sesuatu yang apa yang akan yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada akhirnya Abu Lubabah merasa bersalah. Nah, Thumma nadima ala hadhil kalimah min waktu. Namun pada saat itu dia menyesal kenapa kok dia menyampaikan seperti itu. Ya. Kepada Yahudi Banu Quraidah bahwa kalau kalian tunduk ini hasilnya sembelih. Kalian akan disembelih. Akhirnya merasa bersalah Abu Lubabah. Faqama musri'an maka dia segera pergi. Falam yarji' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bukannya dia sebagai utusan setelah datang dari Banu Quraidah mestinya kan melapor kepada Rasulullah apa yang mereka inginkan. Ya. Apa yang mereka utarakan ini tidak, sudah ketakutan. Beliau merasa bersalah. Maka dia segera pergi bukannya mendatangi Rasulullah tapi hatta jaa Masjid Al-Madinah, datang ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi tidak ingin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu merasa bersalah. Farabata nafsahu bi sariyatil masjid. Lalu beliau mengikat dirinya di tiang masjid. Wahalafa dan bersumpah la yahulluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadih. Tidak ada yang melepaskan ikatan ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melepaskan ikatan tangannya itu. Ya, karena dia merasa bersalah, suruh ikat Jangan ada satupun yang melepas kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maksudnya kalau Rasulullah yang melepas berarti kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaafkan Abu Lubabah dengan perbuatannya wa annahu la yadkhulu arda bani Quraidah abadan dan dia bersumpah dia tidak akan lagi mendatangi kampungnya Bani Quraidah selama-lamanya karena perasaan bersalahnya ini di sini juga para ulama menyebutkan faedah bahwa uh, apabila seseorang melakukan satu perbuatan dosa di satu tempat maka sebaiknya dia meninggalkan tempat itu jangan lagi dia mendatangi tempat itu karena mendatangi tempat tersebut hanya akan menyebabkan dia akan mengulangi kembali perbuatannya ya dikhawatirkan akan terulang lagi ada nostalgianya teringat dengan kondisi yang lalu kalau dia kembali mendatangi tempat itu, akhirnya dia teringat, akhirnya terulang. Berkumpul lagi dengan teman-teman lamanya. Nah, jadi kalau seorang melakukan satu perbuatan dosa di sebuah tempat, sebuah lingkungan, tinggalkan lingkungan itu. Mencari tempat yang lebih baik. Kisah seseorang yang membunuh seratus jiwa diperintahkan untuk meninggalkan lingkungannya. Karena lingkungannya lingkungan buruk dan hendaknya dia mendatangi lingkungan yang di sana terdapat kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersumpah Abu Lubabah untuk tidak lagi memasuki kampungnya Banu Quraidah. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika qala Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Abu Lubabah, maka beliau mengatakan da'uh hatta yatuballahu alaihi biarkan dia sampai Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya fakana min amrihi makan ila an taballahu alaihi radhiyallahu anhu ya dan akhirnya dalam kondisi seperti itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu Nah, sehingga tiang tempat diikatnya Abu Lubabah itu setelahnya dikenal dikenal dengan nama Sariyatul Taubah. Tiang tempat bertaubatnya Abu Lubabah atau disebut juga Sariyatu Abi Lubabah, tiang di mana Abu Lubabah mengikat dirinya menunggu taubat dari Allah Subhanahu eh, wa taala. Namun tempat tersebut tidak ada keutamaan khusus ya atau mengkhususkan diri beribadah di tempat itu hanya sekedar kejadian Abu Lubabah mengikat dirinya di tiang tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.